Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terdapat satu jenis amalan yang hendaknya senantiasa kita lakukan bukan hanya di setiap harinya, bahkan hendaknya kita jaga di setiap waktunya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menjaga perkara ini. Beliau jaga amalan ini di setiap saat yang beliau lalui. Amalan tersebut ma'asyiral muslimin adalah al-istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat banyaknya dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di setiap harinya, bahkan di siang dan malam harinya. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa di siang dan malam hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku kata Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Ma'asyar muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perintah agar kita senantiasa menjaga istighfar. Juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Adapun dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan mintalah ampun kalian kepada Allah. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala pun juga mengatakan, "Fasbir inna wa'dallahi haq." Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Wastaghfir li dzambik dan mintalah ampun atas dosa-dosamu, wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di pagi hari dan di petang hari. Demikian pula ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Adapun dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubuh ilallahi wastaghfiruh. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kepadanya. Fa inni astaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali dalam sehari, sebanyak 100 kali dalam sehari. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah diampuni dosanya, yang telah lalu bahkan yang akan datang. Beliau senantiasa menjaga satu amalan ini ma'asyiral muslimin, senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih utama, kita lebih berhak dan lebih butuh untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran dosa-dosa kita. Ma'asyur muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apakah yang akan didapatkan oleh seorang yang beristighfar? Apa sih imbalannya? Kadangkala sebagian orang akan melakukan suatu perbuatan, dia mau untuk melakukan suatu perkara kalau ada imbalannya. Kadangkala demikian keadaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan imbalan, pahala ganjaran janji positif bagi seorang yang mau beristighfar. Selain Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, istighfar ini memberikan beberapa fadilah, memberikan beberapa keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beristighfar dia senantiasa membiasakan diri untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggolongkan dirinya termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Yang mana disebutkan dalam sebuah ayat, orang bertakwa akan mendapatkan warisan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surganya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum" dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin sama samawati wal ard dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin kata Allah. Yang mana surga tersebut disiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya Allah menyebutkan sifat-sifat mereka. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak dalam keadaan mereka lapang maupun sempit. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas Demikian pula mereka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak sampai di situ ma'asyiral muslimin. Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Dan yaitu orang-orang yang tatkala mereka melakukan suatu perbuatan yang keji atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, zakarullah. Mereka seketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mengucapkan astaghfirullah. Mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Walam yusirru ala ma fa'alu Wahum hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim. Mereka adalah golongan-golongan yang akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar dan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Fa ajrul amilin. Sungguh kenikmatan kebaikan bagi orang-orang yang beramal dengan amalan tersebut. Yang pertama, Allah akan golongkan seorang yang membiasakan dirinya untuk beristighfar sebagai orang-orang yang bertakwa. Kemudian ma'asyar muslimin. Keutamaan yang lainnya. Yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beristighfar. Allah akan turunkan hujan dari langit. Allah akan alirkan sungai-sungai yang kering. Allah akan tumbuhkan tanaman-tanaman dari sebuah tanah atau ladang yang tandus, Allah akan memberikan kekayaan bagi seorang dan juga anak keturunan yang banyak. Kisah tentang empat orang yang bersamaan datang kepada Imam Hasan al-Basri. Empat orang ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Mereka meminta solusi kepada Al-Hasan al-Basri. Orang pertama datang dia mengeluh tentang kebun-kebunnya yang kering, yang mati. Maka nasihat dari Al Hasan Al Basri adalah satu. Istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pergi. Orang kedua datang mendekat. Dia mengeluhkan tentang musim kemarau yang begitu panjang dan tidak kunjung turun hujan. Maka nasihatnya sama para jemaah. Al Hasan Al Basri memberikan nasihat istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang orang ketiga. Dia mengeluh dan mengadu kepada Al Hasan Al Basri tentang kefakirannya. Orang fakir. Maka nasihat yang diberikan kepadanya pun sama. Istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang keempat datang mengadu tentang istrinya yang mandul maka nasihatnya pun sama. Istaghfirullah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat orang dengan permasalahan yang beraneka ragam namun nasihatnya sama. Agar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang dari tadi berada di samping Al-Hasan Al-Basri heran. Ia bertanya, wahai imam, kenapa anda memberikan nasihat yang sama kepada empat orang yang memiliki permasalahan yang berbeda-beda? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, "Alam tasma' ila qauli Nuh?" Tidakkah engkau mendengar ucapan Nuh alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha mengampuni dosa." Yursilis samaa 'alaikum midrara niscaya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian akan menurunkan hujan dari langit wa yumdidukum bi amwali wa banin dan Tuhan kalian akan memberikan kalian berupa kekayaan harta dan juga anak keturunan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar demikian pula Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang mati dan gersang dan akan mengaliri sungai-sungai kalian. Dengan apa para jemaah? Dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menempuh sebab sebab ya secara bisa dirasakan dengan panca indera. Seorang misalnya tidak bisa punya anak, ya, dia tempuh sebab dengan cara mengonsumsi makanan-makanan khusus atau lain sebagainya. Namun ada sebab secara maknawi yang tidak boleh ditinggalkan yakni dengan cara memperbanyak istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala janji Allah wa yumdidukum bi amwalin wa banin niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian kekayaan berupa harta dan juga anak keturunan ini yang kedua ma'asyiral muslimin kemudian di antara keutamaan yang lain yang akan didapatkan oleh seorang yang banyak beristighfar banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terhindar dari azab yang menyeluruh, dari azab yang merata. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dalam keadaan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka.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 meminta agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah kemudian mengalirkan sungai yang kering itu. Maka Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada hari ini kata Rasulullah, silakan kalian minta kepada aku apapun itu. Aku akan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaanku. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka kembali berunding para jemaah. Sebentar, kita berunding dulu. Setelah mereka bermusyawarah sebentar, mereka bersepakat untuk meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu perkara. Bukan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah untuk mengalirkan sungai, akan tapi mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun kepada Allah untuk mereka dan generasi mereka. Ini permintaan orang Ansor. Dalam keadaan mereka butuh kepada air. Tapi ternyata mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau memintakan ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala beserta anak keturunan mereka. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ighfir lil ansar." Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang Ansor. Wali abnail Ansor. Ampuni pula dosa anak anak Ansor. Wali abna abna il Ansor. Dan ampuni pula dosa cucu-cucu Ansor. Bayangkan para jamaah rahimakumullah. Ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memintakan ampun untuk tiga generasi Ansor, untuk orang Ansor dan anak keturunan mereka serta cucu-cucu mereka. Maka tiada kenikmatan yang paling besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang kecuali ampunannya di mana kita masuk surga itu semua karena rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis tuba liman wajada fi kitabatihi istighfaran katsira. Fi riwayah fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung, berbahagia bagi siapa? bagi mereka-mereka yang mendapati di dalam catatan amal mereka istighfaron kathir Istighfar yang banyak. Maka marilah kita hidupkan kebiasaan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lantunkan lafaz-lafaz istighfar bahkan di tengah-tengah aktivitas kita. Apa beratnya kita katakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekali lagi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja seorang yang telah dijamin masuk surga, dijamin masuk surga bahkan akan menjadi pemimpin manusia pada hari kiamat kelak. Seorang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita para jamaah rahimakumullah yang tiada jaminan ampunan bagi diri kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat atas apa yang telah kita sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة